وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar ma'asyar muslimin jamaah salatil jumaah rahimani wa rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua dalam kehidupan dunia ini memiliki tujuan yang sangat tinggi mencapai puncak al-ghayah puncak ketinggian dari tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya khususnya kepada jin dan manusia. Ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya. Tujuan yang tertinggi adalah agar seluruh makhluk ini tunduk dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita semua ma'asyiral muslimin telah menghafalkannya insyaallah yaitu dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma jinna wal insa illa liya'budun tidak aku ciptakan jin dan manusia kalau bukan karena perwujudan ibadah semurni-murninya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqa fa'budillaha mukhlishan lahud din ala lillahi dinul khalis Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab yakni Al-Qur'anul Karim agar engkau memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka murnikanlah ibadah itu hanya kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik mempersyirikatkan Allah Jalla wa ala dalam segala jenis-jenis ibadah maka ayat ini pula dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tujuan Allah menurunkan Alkitab kitab-kitab dari langit adalah karena perwujudan ibadah.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 tidaklah Allah mengutus para nabi dan rasul kecuali juga karena sebab perwujudan ibadah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Benar-benar sungguh kami mengutus pada setiap generasi, setiap umat seorang rasul. Sekali lagi visi dan misi, tujuan dakwah dari para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak lain dan tidak bukan yang pertama dan tertinggi adalah agar kalian mewujudkan kemurnian ibadah hanya kepada Allah wajatani tagut dan menjauhi segala bentuk kesyirikan bahkan ma'asyir muslimin Allah tidak ciptakan langit dan bumi ini Allah tidak menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari perut bumi ini kalau bukan karena perwujudan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Ta wahai seluruh manusia kata Allah murnikanlah ibadah itu hanya kepada Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah puncak takwa kepada Allah adalah memurnikan ibadah kemurnian ibadah tauhid la ilaha illallah ini merupakan puncak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah memperkenalkan pada kalian bahwa Allah mencipta kalian wahai manusia dan mencipta orang-orang sebelum kalian adalah karena kemurnian ibadah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Dialah Allah yang menciptakan menciptakan pada kalian bumi ini sebagai hamparan dan menciptakan langit sebagai atap tanpa penyanggah dan menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari perut bumi ini semua itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun maka jangan sekali-kali kalian wahai umat manusia berbuat syirik menodai kemurnian dan tujuan puncak dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluk ini adalah kalimat la ilaha illallah. Jangan sekali-kali kalian menodai dengan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik syirik dalam bentuk ucapan ataupun syirik dalam bentuk perbuatan, terlebih-lebih syirik dalam bentuk keyakinan. Barakallahu fikum ma'asyir muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak di hari-hari ini, di zaman kita, di zaman yang penuh dengan fitnah terutama fitnah syirik sekian banyak kaum muslimun yang terjatuh dalam pintu-pintu kesyirikan tapi mereka tidak merasa mereka tidak mengetahui maka kewajiban seorang dai ilallah kewajiban kita sebagai dai yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala wajib untuk menerangkan menjelaskan kepada umat bagaimana makna dan definisi ibadah dan bagaimana makna syirik yang merupakan lawan daripada ibadah tersebut yang dengan ibadah ini Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan Islam dan kaum muslimin Allah murka dan melaknat selain daripada kaum muslimin karena mereka memperserikatkan Allah dalam beribadah Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah anaknya Allah kaum Nasara mengatakan Isa anaknya Allah ini adalah syirik yang Allah katakan takadus samawatu yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'au lirrahmani walada hampir-hampir langit ini pecah dan runtuh bumi terbelah kata Allah disebabkan karena mereka menyatakan bahwa Allah memiliki anak tidaklah pantas bagi Allah Subhanahu wa taala dikatakan memiliki anak atau ayah inilah kesyirikan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mencabut barokah dan kenikmatan-kenikmatannya maka, maka kalian wahai umat manusia khususnya Islam dan kaum muslimin Jangan kalian menodai keistimewaan kalian sebagai seorang muslim mukmin, muslimah mukminah, yaitu mewujudkan tauhid, menegakkan kalimat la ilaha illallah dalam kolbu-kolbu kalian dan mengaplikasikan dalam bentuk amalan kalian dalam kehidupan dunia ini sehari-hari. Ma'asyiral muslimin. Demikian Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam sekian banyak ayat-ayat Al-Quran adalah pendapat yang keliru yang menyatakan bahwa tujuan dari segala tujuan asas dari segala asas adalah menegakkan khilafah kita tidak mengingkari kewajiban khilafah tetapi jangan sampai kita berdakwah pada khilafah ternyata kita lupa bahwa di sekeliling Islam dan kaum muslimin telah terjatuh dalam syirik dan segala jenis-jenisnya ada yang menyembah melalui kuburan para wali. Ada yang meminta barokah melalui benda-benda, kulau-kulau keris-keris. Ada yang bertatoyur, meyakini dan menyandarkan nasib baik dan buruknya pada makhluk tertentu. Jika burung melintas ke arah kiri, tanda buruk yang tanda nasib yang buruk. Jika burung melintas ke arah kanan, maka ini tanda kebaikan. Apa yang mereka yakini dengan hari naas, ini adalah merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sekian banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam Al-Qur'an. Atau doa mantra-mantra dari para sihir, paranormal, para dukun. Semua itu adalah kesyirikan dan kekufuran yang merusak dan menodai kemurnian kalimat la ilaha illallah. Olehnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan atau kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila bihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam siapa yang mendatangi tukang ramal atau paranormal para dukun lalu dia percaya apa yang diucapkannya maka sungguh dia telah kafir dari apa yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sekian banyak hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam bahkan salah satu hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim pernah salah seorang di zaman beliau alaihi salatu wassalam mengucapkan satu ucapan yang ringan tetapi ternyata mengandung kerusakan dan maksada yang sangat besar yaitu ketika dia datang kepada Rasulullah dan menyatakan Masya Allah wasita apa yang engkau kehendaki wahai Muhammad dan yang apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki wahai Muhammad. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan dengan marah, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah engkau jadikan aku wahai fulan sebagai tandingan kesyirikan bagi Allah Subhanahu wa taala? Yakni yang dimaksud oleh Rasulullah adalah kesyirikan dan tandingan dalam hal masyiah dalam hal kehendak bahwa apa yang Allah kehendaki dan yang Rasulullah kehendaki kata dan adalah mensederajatkan kehendak Allah dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah marah dan beliau memfonis itu adalah ucapan yang syirik kepada Allah ucapan yang membuat tandingan kepada Allah lalu beliau menyatakan fakulu Masya Allah thumma syi'ta katakan apa yang Allah kehendaki lalu kemudian apa yang engkau kehendaki lalu kemudian apa yang dikehendaki oleh manusia kata-kata lalu kemudian dalam bahasa Arab ini menunjukkan bahwa kehendak itu di bawah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak sederajat demikian ma'asyiral muslimin betapa banyak kaum muslimin yang awam, yang belum faham, yang wajib untuk difahamkan dan dijelaskan. Ia mengucapkan, kalau bukan karena dokter, saya telah meninggal dunia. Kalau bukan karena satpam atau karena polisi, saya telah mati dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ucapkanlah kalau bukan karena Allah. Kemudian karena sebab fulan bin fulan, karena sebab dokter, kemudian karena sebab petugas, menunjukkan bahwa semuanya dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam betapa perhatian dan detailnya merinci segala sesuatu untuk senantiasa kita menjaga ucapan ini. Jangan sampai kita terjatuh dalam syirik yang menodai dan merusak kalimat yang tertinggi, kalimat tauhid kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah kita jaga lisan dan kita jaga perbuatan kita dan kita jaga keyakinan kita untuk senantiasa berada dalam koridor Al-Quran dan Sunnah dan tidak keluar dari keduanya dengan bimbingan para ulama Rabbaniyun yang mereka penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan innama yakshallaha min ibadihil ulama Hanyalah yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu, yakni para ulama robbaniin, bukan para ulama-ulama su, ulama-ulama jelek yang tidak punya takut, yang tidak punya rasa takut kepada Allah, yang berfatwa semau perutnya, semau mulutnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Tapi ulama yang dimaksud oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kunu robbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun Jadilah kalian para ulama-ulama yang robbani pendidik yang penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbicara sembarangan, tidak berfatwa sembarangan, tapi dia senantiasa menjaga fatwanya dalam lingkup Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita akan jelaskan pada khutbah yang kedua insyaallah taala akan keistimewaan Islam dan kaum muslimin karena sebab kemurnian ibadah itu dan manfaat yang ditimbulkannya dalam kehidupan mereka di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbihim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar ma'asyiral muslimin jamaah salatil jumat rahimani wa rahimakumullah pada khutbah yang kedua ini kita akan menjelaskan dan menye dengan menyebutkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan akan keutamaan dan manfaat maslahah yang ditimbulkan dalam kehidupan setiap muslim di dunia ini tatkala mereka benar-benar mewujudkan kemurnian ibadah kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yang dengan dua kalimat ini Allah menciptakan langit dan bumi Allah menciptakan jin dan manusia Allah menciptakan seluruh makhluk karena kalimat la ilaha illallah dan Siapa yang konsisten dan komitmen, pasti dan pasti Allah akan mewujudkan janjinya. Tapi sebaliknya barakallahu fikum. Seperti apa yang kita saksikan di zaman kita. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa'dallah la yukhlifullah wa'da, Walakin aktharun nasi la ya'lamun." Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya Wahum anil akhiratihum ghafilun. Janji Allah pasti Allah wujudkan dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya akan tetapi kebanyakan manusia yang tidak faham kebanyakan manusia yang belum mengetahuinya mereka hanya tahu dengan apa yang nampak dari kehidupan dunia ini tapi tentang akhirat mereka mereka lalai kata Allah Subhanahu wa taala jangan ma'asyiral muslimin senantiasa ingat dan dahulukan tujuan akhirat kita Allah Subhanahu wa taala berfirman man amila salihan min dzakarin aw untha wa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. siapa yang beramal dengan amalan saleh baik lelaki ataupun perempuan dilandasi dengan iman dilandasi dengan kalimat la ilaha illallah dilandasi dengan kemurnian ibadah maka pasti kata Allah kami akan wujudkan pada mereka kehidupan yang thayyibah kehidupan yang damai tentram, sejahtera di dunia adapun di akhirat kata Allah kami akan tunaikan pahala mereka dengan sebaik-baiknya kebahagiaan dunia wal akhirah dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardh walakin kadzabu fa kalau saja penduduk suatu negeri mau mewujudkan sebenar-benar iman dan amalan soleh di atas kalimat la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah amalan soleh adalah amalan yang memenuhi dua syarat yaitu kalimat la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ikhlas semata-mata hanya mengharapkan pahala Allah tauhid dan murni semata-mata mengikuti sunnah dan kedua contoh teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyelisihi sunnah Rasulullah ini dua syarat amalan yang diterima maka seluruh amalan yang Allah sebut di dalam Al-Quran harus memenuhi dua syarat ini Allah Ta'ala menyatakan seandainya penduduk satu negeri benar-benar mewujudkan iman dan amalan soleh kami akan bukakan pintu barokah kepada mereka dari atas langit dan dari perut bumi ini berkah dari Allah kalau berkah dari langit berkah dari perut bumi terwujudkanlah kedamaian ketenteraman bukan saja khilafah Islamiyah bumi ini akan menjadi Islam seluruhnya dengan kalimat la ilaha illallah anna muhammad rasulullah tapi dengan syarat apa yang telah kita sebutkan barakallahu fikum dan sekian ayat-ayat yang sangat banyak sekali di dalam Al-Quran Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian yusih lakum amalakum wa yaghfir lakum dunubakum kalau kalian benar-benar mewujudkan amalan soleh yang sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan mewujudkan maslahat kedamaian di tengah-tengah kalian barakallahu fikum demikian dan sekian banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh fadillah yahfazka. Eh fadillah itu tujah. Jagalah Allah dengan kalimat la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Pasti Allah akan menjagamu. Pasti Allah akan mengawasimu. Pasti Allah akan menolongmu dalam sekian hadis-hadis yang sangat banyak. Wallahu taala alamu bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberkahi kaum muslimin wal muslimat, kaum mukminin wal mukminat, dalam kehidupan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi penerang cahaya tauhid dan mengeluarkan kaum muslimin dari kegelapan syirik, dari kegelapan bid'ah, dari kegelapan dosa maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi cahaya penerang kepada mereka semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.